Yang mana pada pertemuan yang lalu kita membaca apa yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala tentang doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang mencari, nah mencari ilmu syar'i. yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadhara Allahu imra'an sami'a minna hadithan وحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقه حديث ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala sebagian para ulama menyebutkan hadis ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. قال وعلى هذا المنهج رباني سارت الأمة رجالا ونساء في قافلة العلم والحث عليه ومعرفة قدره kata beliau rahimahullah ta'ala dan di atas manhaj inilah ya di atas jalan saratil ummatu rijalan wa nisaan ya umat ini berjalan baik itu dari kalangan laki-lakinya maupun perempuan fi qafilatil ilmi ya dalam kafilah ilmu senantiasa mereka menimba ilmu asyari wal hafi alaih dan juga menganjurkan memberikan motivasi untuk senantiasa menuntut ilmu dan juga wa ma'rifati qadrih dan juga mengetahui kedudukan derajat ya al-ilmu asy-syar'i. قال فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يحث على طلب العلم ويبين فضله وفضل أهله kata beliau rahimahullah taala Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu yahuthu ala al ilmi. Ya, as-sahabi al-jalil Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau menganjurkan mendorong kita untuk menuntut ilmu wa yubayyinu fadlahu dan menjelaskan kepada kita kepada kita na'am keutamaan ilmu tersebut wa fadla ahlihi dan juga menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. فيقول تعلموا العلم تعلموا العلم فإن فإن تعلمه لله خشية Ya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu syar'i dan juga keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang memiliki ilmu tersebut. Kata beliau rahimahullah radhiyallahu anhu, "Ta'allamu al-'ilma pelajarilah oleh kalian ilmu yaitu ilmu Al-Qur'an was sunnah ilmu asy-syar'i fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun ya karena seseorang ketika dia mempelajari ilmu tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah khasyatun ya bisa membuahkan bagi dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seseorang dia mempelajari ilmu ini dalam keadaan jujur, ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membatasi ya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para al ulama ya orang-orang yang berilmu yang mereka benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar takut di hadapan manusia karena ini nah, mungkin dilakukan oleh kebanyakan kita akan tetapi yang dituntut ya dari seorang hamba yang terpenting adalah rasa takut dia ketika dia bersendirian ya yang disinilah cobaan bagi seorang hamba apakah dia jujur di dalam rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak ya karena ketika bersendirian nah dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya apakah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang atau dia menganggap pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah seremeh-remehnya pandangan. Sehingga kata beliau, ketika seseorang belajar ilmu syar'i ini ilmu kitab wa sunnah karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur di dalam dia menuntut ilmu tersebut akan membuahkan bagi dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama min ibadihi al-ulama." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rasa khasyah adalah para ulama. Ya, benar-benar mereka memiliki rasa al-khasyah ya dalam berbicara, dalam berbuat dan berperilaku. Ini adalah para ulama sehingga mereka menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang mereka miliki Qala wa talabuhu atau wa talabahu ibadatun ya ketika seseorang mencari ilmu ya dia menimba ilmu syar'i tersebut ini adalah suatu ibadah ya mempelajari ilmu ya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan rasa takut dan mencari ilmu menimba ilmu syar'i tersebut itu adalah suatu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga kita menghadirkan niat-niat kita ketika kita mempelajari ilmu agama ini. Ya bukan sekedar sebagaimana dikatakan menambah wawasan akan tetapi yang namanya menuntut ilmu talabu al-ilmi asyari adalah ibadah daripada ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya afdalu Naam afdalu al-ibadah atau afdalu at-ta'at ba'da al-fariidhah. Ya, seutama-utama ketaatan setelah kewajiban yang lain adalah menuntut ilmu asyari'i kalau mudarasatahu tasbihun yang mempelajari mudarasah mengulang-ulang ilmu yang telah dia pelajari itu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu anhu atau wal bahtha anhu jihadun. Ya, dia membahas meneliti suatu ilmu dia mendapatkan suatu masail daripada masail al-ilm ketika dia membahas meneliti masail tersebut ini adalah jihad ya dia mengorbankan kemampuan dia segenap kemampuan dia untuk meneliti membahas masalah tersebut ini adalah jihad wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah dan mengajarkan ilmu ya kepada orang yang dia tidak mengetahui ilmu tersebut ini adalah sodakoh ya, yang mana dia sodakohkan ilmu tersebut kepada orang yang tidak mengetahui qala wabazlahu li ahlihi qurbatun dan menyalurkan ilmu tersebut kepada orang yang memang pantas disampaikan ilmu tersebut kepada dia ini adalah kurbatun ya suatu kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-anisu fil wahdati was sahibu fil khalwah. Dan ilmu tersebut adalah al-anis ya, teman di dalam atau ketika seseorang itu bersendirian yang menemani dia adalah al-ilmu asyari. Qala wa sahibu fil khalwah dan juga teman di dalam kesepian. Ini al-ilmu asyari dan keutamaan yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang mana beliau menyebutkan bahwasanya ilmu itu memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah talabul ilmu adalah suatu ibadah dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan juga ketika dia mengulang-ulang ilmu yang dia pelajari itu bagaikan dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala ayyuhal habibu ijtahid fi talabil ilmi wahris 'ala nahli min ma'inihi wal 'amali bih. Ayyuhal habib kata beliau ijtahid fi talabil ilmi. Ya bersungguh sungguh engkau di dalam menuntut ilmu. Ya, butuh seseorang ketika menuntut ilmu itu dengan al-ijtihad, kesungguh-sungguhan dari orang tersebut. Ya, al-ilmu yahtaju minna ila al-ijtihad. Butuh pada kita untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu tersebut sebagaimana Yahya bin Abi Katsir mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jism ya seseorang atau ilmu itu tidak akan didapat oleh seseorang dengan keadaan atau dengan jasad yang dia senantiasa senang untuk beristirahat ya tidak mau susah payah tidak mau capek dan maunya cuman santai-santai saja ya orang seperti ini tidak akan mendapatkan ilmu yang dia cari. Ya bahkan kata para ulama, al ilmu in a'taitahu kullak a'taka ba'dah. Ilmu syar'i ya kalau seandainya engkau mencurahkan bagi ilmu tersebut semua ya waktu yang kau miliki semua apa yang kau miliki dari waktu ataupun yang lainnya ya ma'ataka illa ba'dah ilmu tersebut tidak akan memberi engkau kecuali sebagiannya ya ini apabila dia mencurahkan mengorbankan semua apa yang dia miliki untuk ilmu tersebut ilmu itu tidak akan memberi kepada dia kecuali sebagiannya ya seorang meskipun dia apa namanya berada di dalam ilmu itu dalam kedudukan yang tinggi tetap apa yang dia miliki itu tetap adalah sesuatu yang sedikit dan apa yang dia miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ijtahid fi talabil ilmi. Bersungguh-sungguh engkau dalam menuntut ilmu. Wahris 'ala nahli min ma'inihi wal 'amali bih. Dan bersemangatlah engkau Nah, dalam menimba ilmu tersebut min ma'inihi dari sumbernya dari mata airnya. Nah, di sini beliau menganjurkan untuk kita menimba ilmu dari sumbernya yang masih bersih. Ya, dan para ulama kita mengajarkan kepada kita tentang adab talaqqi al-ilm, ya, adab mencari al-ilmu bagaimana tata cara seseorang dalam menimba ilmu syar'i. Ya di antaranya dia memilih seorang mudarris, seorang muallim, pengajar yang dia masih safi al-aqidah, akidahnya bersih, manhajnya bagus, yang manhajnya berjalan di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Sehingga seseorang dengan itu akan mendapatkan ilmu yang bersih pula ketika dia mengambil menimba ilmu tersebut dari sumber yang bersih. Sehingga dipermisalkan bahwasanya seseorang yang menuntut ilmu itu hendaknya dia mencari dari mata air yang masih jernih. Ya, tidak ada di sana orang yang mencari air dari mata air yang sudah kotor, tapi dia memilih. Ya, orang tersebut akan memilih sumber atau mata air yang masih jernih. Nah, demikian pula seseorang ketika dia mencari ilmu hendaknya dia mencari ilmu dari orang-orang ya seorang guru yang dia itu apa namanya akidahnya benar manhajnya juga benar qala wahris ala nahli min dan semangat langkau dalam menimba ilmu tersebut dari sumbernya dari mata airnya qala wal amali bihi dan juga semangat langkau dengan atau dalam mengamalkan ilmu yang telah engkau pelajari ثم عليك بتبليغه wa إلى الناس kemudian kewajibanmu setelah itu ya setelah engkau menimba ilmu tersebut mencari mendapatkan ilmu tersebut kemudian mengamalkan ilmu tersebut kemudian kewajiban yang berikutnya adalah tablighuhu ila nas menyampaikan ilmu tersebut mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia Qala wa isalihi ila nas imtithalan liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Kemudian yang berikutnya yang menyampaikan ilmu tersebut kepada manusia dalam rangka ya mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Ya, sampaikanlah apa yang datang dariku walau ayah meskipun satu ayat. Ini dalil bahwasanya wajib ketika seseorang mengetahui suatu ilmu dia mempelajari ilmu yang dia dapat kemudian dia amalkan bagi dirinya dia sampaikan kepada saudaranya dan ini termasuk ad-da'wah ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya yang namanya dakwah ila Allah itu apa namanya dengan dia menyampaikan ilmu kepada saudaranya ini termasuk dakwah kepada atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala ballighu anni walau aya. Fa inna fi zamanin indarasat fihi ma'alimul huda wa dhalla aktharu nasi jahla wa lam yabqa illa nudratun minal ulama ar-rabbaniyun a'lamul huda wa masabihud duja. ya perintah menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari itu berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balighu anni walau ayat ya hadisnya kata muallif diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah taala balighu anni walau ayat ya sampaikanlah oleh kalian apa yang datang dariku meskipun ya hanya satu ayat qala fa innana fi zamanin indarasa fihi ma'alimul huda ya karena kita kata beliau rahimahullahu taala sekarang itu berada pada zaman pada masa indarasat fihi ma'alimul huda ya telah hilang ya tanda-tanda ma'alim itu tanda-tanda al-huda petunjuk ya kita hidup di zaman kata beliau sudah hilang tanda-tanda petunjuk karena semakin jauh manusia dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semakin jauh pula mereka dari ilmu an-nubuwah. Qala wa dhalla nasi jahla. Ya, dan kita juga hidup ya di mana kebanyakan manusia mereka berada di atas kebodohan. Walam yabqa illa nudratun minal ulama ar-rabbaniyun. Naam dan tidak tersisa kecuali nudrah ya sesuatu yang jarang ya jarang didapati sedikit didapati dari kalangan al ulama ar ya al ulama ar ya sebagian dikatakan ar rabbani itu adalah seorang yang mengajarkan sigar al ilmi qabla kibari al alim ar tentunya seorang yang mengamalkan ilmu tersebut dan juga dia mengajarkan kepada manusia sesuatu nam yang dia lihat pantas untuk diajarkan kepada mereka. Ini adalah al-alim ar-rabbani yang dia paham tentang kondisi manusia. Sehingga dia menyampaikan ilmu yang bisa dicerna oleh manusia. Qala walam yabqa illa nadratun minal ulama ar-rabbaniyun. Nah kita kata beliau juga berada di masa di waktu yang mana para ulama itu telah sedikit ya mereka sudah wafat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam suatu hadis ya inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut suatu ilmu dengan sekali cabut walakin yakbidul ilma biqabdil ulama akan tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut mengangkat ilmu tersebut biqabdil ulama dengan diwafatkannya para ulama hatta idza lam yabqa alimun atau hatta idza lam yabqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala ya sehingga ketika tidak tersisa ya seorang alim pun ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Ya, manusia pun mulai mereka menjadikan para pemimpin yang juhal, tidak mengerti tentang ilmu asyari. Fasu'ilu ya, para pemimpin tersebut pun ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Ya, mereka pun sesat dan juga menyesatkan orang lain. Ini gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita tentang apa <clears throat> yang akan terjadi. Bahwasanya nanti akan terjadi di antara yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diangkatnya ilmu syar'i pada akhir zaman nanti. Qala illa nudratun minal ulama ar-rabbaniyun a'lamul huda wa masabi duja. Ya yang mana mereka adalah أعلام الهدى ومصابيح الدجا مصابيح الدجا يعني pelita دلام kegelapan قال والعلم الذي تضرب له أكباد الإبل وتطوى له الأرض وتثنى, وتثنى لأجله الركب هو العلم الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح وهو العلم الذي يوصل إلى تقوى الله ومراقبته ومراقبته وخشيته ويدل على طاعة الله عز وجل ومعرفة حدوده وأحكامه ويوصل إلى الجنة ويبعد عن النار يا كتب رحمه الله تعالى memberitahukan kepada kita tentang hakikat ilmu yang pantas untuk kita cari, yang pantas untuk kita cari dan untuk kita rihlah untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ilmu apa itu kata beliau? Wal ilmu alladhi tudrabu lahu akbadul ibil. Ya, ilmu yang dipantangkan baginya akbadul ibil. Ya, ini kinayah. Maksudnya apa? Untuk kita rihlah mencari ilmu tersebut. Akbadul ibil ini tudrabu lahu akbadul ibil kinayah untuk kita rihlah untuk mencari ilmu tersebut pergi meninggalkan negeri-negeri kita wa tutwalahul ardu dan dilipatkan bagi ilmu tersebut bumi wa tusanna li ajlihi rukab ya dan dilipat baginya ar-rukab ya lutut-lutut apa itu wal ilmu syar'i as-sahih al-mustamad min al-kitab wa sunnah yaitu ilmu syar'i as-sahih al-mustamaddu min al-kitabi wa sunnah ya yang diambil dari Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Ini ilmu yang dimaksud dan juga ilmu yang di sana Allah Subhanahu wa taala memuji dan juga apa namanya menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu adalah ilmu al-kitab wa sunnah. Qala wa bifahmi salafis salih dan juga dengan pemahaman salaf as-salih, orang-orang terdahulu. Wa huwa al-ilmu alladhi yusilu ila taqwallahi wa muraqabatihi, yaitu ilmu yang bisa menghantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala wa muraqabatihi dan juga membuahkan sifat al-muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dari ilmu syar'i yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman as-salaf as-saleh. yang kata beliau ilmu tersebut bisa membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa membuahkan sifat muraqabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala wa khasyatihi dan juga bisa membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang dihasilkan dari ilmu Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman as-salaf as-salih. Qala wa yadullu ala azza wa jal dan juga bisa nam menjadi petunjuk bagi seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma'rifati hududihi wa ahkamihi dan juga mengetahui tentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala wa ahkamihi dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala wa yusilu ila jannati wa yub'idu 'anil nar dan ini ya tujuan puncak yaitu mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya dari neraka ini yang dihasilkan atau yang dibuahkan oleh ilmu Alkitab wa sunnah yaitu bisa membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang meningkatkan ketakwaan seorang hamba dan juga akan membuahkan sifat al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendorong menjadi petunjuk bagi seseorang untuk dia terus bersemangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر للسعادة الدارين وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه نعم بركات الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يهدف علم ينبر منفعات كتب اليوم أفيت علم ينبر منفعات فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح يدعو علم ينبسا من ستيكان ya hati-hati dan juga bisa mensucikan arwah ya al-muthmiru li sa'adati darain bisa membuahkan kebahagiaan di dua negeri yaitu dunia wal akhirah ilmu yang bermanfaat itu bisa membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam min wa tafsirin wa fiqhin yaitu apa yang datang dengannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh beliau baik itu dari hadis ataupun ilmu tafsir dan juga ilmu fiqih. Wa ma yu'inu ala dhalik dan apa yang membantu yang menjadi penolong bagi seseorang untuk mempelajari ilmu tersebut min ulumil arabiyah dari ilmu arabiyah, ilmu bahasa Arab. Ini yang dimaksud dengan al-ilmu asy yang bisa membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Qala wa yu'inu ala dhalika min ulumil arabiyyah dan apa yang bisa menolong seseorang untuk pelajari ilmu tersebut dari ilmu Arabiyah, ilmu bahasa Arab bihasabi halatil waqti wal mawdi' alladhi fihi al-insan. Yang sesuai dengan keadaan dan tempat yang seseorang berada padanya. Qala wa ta'yinu dhalika yakhtalifu biikhtilafil ahwal ya wa ta'yin dzalik yakni menjadikan ilmu tersebut sebagai fardu ain mempelajari ilmu tersebut fardu ain itu yakhtalifu biikhtilafil ahwal yang berbeda dengan berbeda-bedanya keadaan ya kadang seseorang diwajibkan bagi dia fardu ain untuk mempelajari suatu ilmu ya contohnya ilmu al-lughah al-arabiyyah atau ilmu an-nahwu ya mempelajari ilmu nahwu ini fardu ain wajib bagi seseorang yang ingin mempelajari ilmu tafsir ya karena ilmu tafsir butuh kepada namanya ilmu an-nahwu jadi seseorang ketika dia ingin mempelajari ilmu at-tafsir maka dia wajib untuk mempelajari sebelumnya ilmu an-nahwu karena ilmu tersebut bisa membantu dia untuk mempelajari ilmu tafsir tersebut sehingga berbeda-beda ya tentang kewajiban seseorang di dalam mempelajari suatu ilmu yakhtalifu al ahwal Nah, sehingga dari sini Al-Musannif rahimahullah taala menyebutkan kepada kita tentang ilmu yaitu ilmu yang pantas untuk kita rehlah mencari ilmu tersebut dan juga untuk kita berlutut duduk mencari ilmu tersebut yaitu yang dimaksud adalah ilmu alkitab wa sunnah ya ilmu yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya karena di sana tidak ada suatu ilmu ya baik itu ilmu al-aqidah atau ilmu at-tauhid atau ilmu yang lainnya melainkan itu bersumber dari Al-Qur'an wa As-Sunnah. Dan juga beliau mengingatkan dengan faham as-salaf as-salih. Ya. Kita apa namanya menjadikan pemahaman as-salaf as-salih lebih kita kedepankan daripada pemahaman kita sehingga kita akan terbimbing dengan pemahaman mereka dan juga kita mengedepankan ya apa namanya ya pemahaman mereka dikarenakan mereka dekat dengan masa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya sehingga mereka menyaksikan tentang turunnya wahyu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pemahaman mereka lebih benar daripada pemahaman orang-orang setelahnya ya sehingga kita ketika mempelajari ilmu itu dengan pemahaman as-salaf as-salih yang memahami aqidah tauhid dan yang lainnya ini ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an wa sunnah dan juga disertakan dengan pemahaman as-salaf as-salih yang mana apabila seseorang mempelajari ilmu tersebut sehingga dia akan membuahkan ya bagi dia ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kata beliau menumbuhkan sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa namanya dia tidak akan melakukan ketika dia bersendirian apa-apa yang membuat murka murka Allah Subhanahu wa taala.